Kemudian di sini Syahrul Temin summa memakai summa tidakwa, Istiana minta tolong kepada Allah dan kepada ulama tidak, tapi summa. Kemudian minta tolong juga kepada para, para ahli ilmu, kepada para ulama. Da, nah, apa wa yasta'ina bima katabu fi kutubihin? melalui kitab-kitab yang telah mereka tulis. Karena apa? Karena hanya sekedar membaca dan menelaah autodidak tadi. Ini banyak resikonya. Pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Karena kita nggak tahu dulu apa dulu masalah yang harus kita pelajari. Karena kita nggak tahu kalau tanpa pembimbing. Terus bagaimana metode cara yang paling efektif, paling cepat, efisien dan mudah dipahami dalam memahami materi anu, akidah umpamanya. Kita nggak tahu. Kalau kita memilih sendiri, bahkan seringkali kita terjerumus kepada bacaan-bacaan yang salah. Yang menurut kita ini bagus dibaca padahal menyesatkan. Berbeda dengan orang yang duduk di hadapan seorang yang berilmu, Orang yang berilmu tersebut menjelaskan, menerangkan kepada orang itu. Bila ada yang sama bisa ditanyakan langsung. Dan orang yang berilmu itu sudah memahami metode mengajarkan. Juga sudah mempunyai silabus yang baku bila mengajarkan ilmu yang akan diberikannya ini kata Syekh Utsaimin tidaklah berarti bahwa ilmu tidak akan teraih kecuali dengan cara talaki secara langsung, belajar secara langsung. Tidak begitu. Kadang-kadang memang ada orang yang pandai dengan autodidak, tapi umumnya apabila seseorang tekun belajar sendiri siang dan malam, Memang dia diberikan ilmu tapi seringkali dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih banyak. Oleh karena itu ada satu kaidah, kaidah ini ditulis oleh Syekh al dengan lafaz yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam Majul Fatawa yang juga dikutip oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam Ilyatul Talibul Insya Allah nanti akan dikaji ya, tapi bukan daur ini, nanti di barangkali. Dikatakan mangkana daliluhu kitabahu Siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kalau Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan mangkana ustazuhu kitabahu faqatahu faqatahu aktsaru min sawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, dia berguru ke kitab langsung dia baca. Maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Saya pernah tanyakan maksud dari perkataan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Asyari ketika dia ke sini, ke Indonesia maksudnya. Di Kekulan waktu itu. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan mangkana ustadu kitabu fahwatu aksar min suabi? Kata dia ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada beberapa maksud. Pertama yang dimaksud kitab disanlah sanalah mahtutat. Itu maksud teteh. manuskrip manuskrip manuskrip manuskrip itu tulisan asli para ulama dengan tangan mereka baik di kertas di kulit di apa aja manuskrip yang tulisan ulama itu rata-rata jelek nggak kebaca sama orang bodoh tapi kalau tulisan Arab sejelek-jelek tulisan Arab asal dikenal jenis hotnya itu pasti masih bisa dibaca. Beda dengan huruf Latin. So, sejelek apapun asal khotnya dikenal aja, itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Asal dikenal khotnya, ini khot setiap abad, abad sekian, abad berbeda-beda ini. Nah, nggak semua orang bisa membaca manuskrip seperti itu baik karena perbedaan khot ataupun karena sudah jelek tadi tulisan dan seterusnya Makanya orang yang membaca itu tanpa pembimbing, tanpa mursyid, tanpa guru yang membimbingnya bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal sekali. Fatal, benar-benar fatal. Yang pertama yang dimaksud kita di sana manuskrip makhtutat tadi. Kedua, ini juga berlaku bagi orang yang paham secara sempurna bahasa Arab tetapi tidak faham tentang ulum syariah. Kemudian dia membaca kitab-kitab tentang tafsir, akidah, hadis, fikih, usul fikih yang menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata majaz, kata-kata yang mujmal, yang masih umum, yang belum muqayyad. Lalu dia pahami sendiri. Sehingga salah. Dan ini kesalahan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang biasa, tapi oleh para sahabat Rasulullah anhum ajma'in. Tapi kesalahan sahabat terkoreksi di zaman Rasul selesai. Mungkin ikhwan akhwat pernah mendengar ketika ayat apa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum eh, apa al khaytul aswad min al khaytul abyad min al fajar. Nihayat dan salah. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Berupa fajar. Ini tentang saum kan, tentang saum. Jadi batas waktu akhir saum itu ketika setelah jelas antara benang hitam dan benang putih. Seperti itu. Ada sahabat yang betul-betul melaksanakan itu dia ambil benang hitam, dia ambil benang putih, kemudian disandingkan. ah disandingkan lagi kayak tadi. Disandingkan. Selama belum jelas mana yang hitam, mana yang putih, dia makan terus. Kalau cuaca saat itu tidak seperti sekarang ada lampu segala macam gelap. Diceritakanlah hal ini kepada Rasul Salam itu salah kata Rasul. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah pajak Bukan itu. Ini ya, salah satu contoh kesalahan. Faham, sahabat itu sepaham bahasa Arab. Orang Arab memang. Paham. Tapi itu memakai kata-kata majas. Salah dalam memahami. Atau yang mujmal, yang perlu ditaksis, yang perlu ada pengkhususan, para sahabat juga banyak salah Sering saya kemukakan contoh-contoh kesalahan para sahabat dalam memahami ayat, tetapi langsung terkoreksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi pada orang-orang yang paham benar bahasa Arab. Bayangkan kalau yang membaca itu orang yang bahasa Arabnya setengah-setengah atau seperempat-seperempat. Yang samar-samar. Dibacanya aja belum tentu benar, setelah bacanya belum tentu benar, menterjemahkannya juga belum tentu benar, memahaminya belum tentu benar. Ini biaya yang ditimbulkan oleh orang-orang yang autoridak. Makanya dikatakan dalam kaidah tadi, mangkana kana ustaduhu kitabahu fa aksaru min sawabi." Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ini menunjukkan haramnya atau tidak. Walaupun ini tadi tidak mutlak, seperti yang dikemukakan tadi tidak mutlak. Makanya kalau kita lihat biografi, biografi para ulama, selain masa kelahirannya, kehidupannya, kita juga akan mengenal guru-guru mereka siapa. Ribuan, murid-murid mereka siapa. Ribuan juga, dan muridnya juga biasanya jadi ulama. Seperti Syekhul Islam Ibn Tayyib punya banyak murid. Di antara muridnya Imam Ibn Qayyim. Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, itu semua ulama-ulama. Dan yang mereka pelajari bukan hanya ulum syariah tapi juga bahasa Arab. Syekh belajar umpamanya kepada Syekh Bas tentang matan al-ajurumiyah. Matan al-ajurumiyah itu apa? Nahu bahasa Arab. Kita juga di sini belajar. Kok orang Arab belajar bahasa Arab, belajar nahu. Tidak aneh memang, seperti kita kan ada pelajaran bahasa Indonesia ya, di setiap kelas, sampai di perguruan tinggi. Walaupun sehari-hari berbahasa Indonesia, tapi tetap bahasa Indonesia nilainya D atau E. Banyak yang tidak lulus juga malah. Nah itu. Kata Syaikhul Semin selanjutnya, "Walakin at-tariqatul muslah" أن يتلقى العلم أن يتلقى العلم على المشايخ وأنا أنصح طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ لأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتاب والسنة ويختلفون في آرائهم أيضا فأنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا أي تتلقى العلم في فن واحد من شيخ واحد وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه لأنك إذا إذا آه، لأنك إذا تلقيت آه، تلقيت علم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا في رأيهم فماذا يكون Tapi cara yang terbaik mempelajari beberapa ilmu dari beberapa masyayikh tapi saya nasihatkan jangan mempelajari satu jenis ilmu dari beberapa masyayikh. Seperti umpah belajar fikih tidak dari satu guru, tapi dari beberapa guru. Ini akan membingungkan. Karena para ulama berbeda dalam cara istidlal dari kitab dan sunnah. Berbeda masalah fikih, masalah yang mukhtalaf. Menurut ini begini, menurut itu begitu dan seterusnya. Sehingga bingung yang terjadi. Kecuali dalam masalah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya seperti masalah akidah, masalah tauhid, silakan dari beberapa guru. Masalah manhaj, silakan dari beberapa guru. Tentang masalah fikih ini kita sudah pengalaman berkali-kali. Di dalam pengajian-pengajian kita di Nurul Jannah atau di sini, kita sering merujuk kepada penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya begini begini begini hatta walaupun kita membahas kitab apa taubihul setiap ada pendapat yang berbeda dengan Syekh Al-Albani selalu kita kemukakan pendapat dari Syekh Al-Albani sehingga salat kita ikhwan dan ahwat rata-rata seperti itu seperti yang kita dapat dalam kitab-kitab Syekh Al-Albani sampai ketika Ramadan kemarin Syekh Saleh dan Muhammad Dahri bermimpi dia bilang ya Abu Haidar, ana ra'aitu fil manam anna Syekh Al-Albani ja'a Masjid Umar Al-Khattab wa ma'ahu kitab mukhtasar sifat salat Nabi wa yu'allimu hadzal kitab lana jami'an. Saya tadi malam bermimpi Syekh Al-Albani datang ke Masjid Umar bin Khattab membawa buku mukhtasar ke sifat salat Nabi lalu diajarkan kepada kita semua di sini. Makanya pantas salatnya seperti salat sifat salat Nabi Sunan Syekh Al-Albani. Datang Syekh Saleh Luhaida atau ulama-ulama saya dari Saudi menjelaskan fikih hancur semua. <laughs> Artinya apa? Berbeda semua. Nah, setiap kali kita juga mengikuti daurah para doa yang datang e, eh, masyaih dari Saudi membahas masalah fikih, ya selalu benturan. Nah, kita sudah paham memang masalah fikih masalah yang mukhtalaf bainal ulama, bainal masyaih. Oleh karena itu, jangan dijadikan sebagai sumber munculnya hikr sumber munculnya hasad nanti insya Allah setelah ini kita akan membahas apa e, membahas beberapa hal akhta yajibul hadru minha beberapa kesalahan yang wajib dijauhi ini beberapa bekal yang harus dimiliki oleh talibul ilm nanti ada beberapa kesalahan berupa sifat karakter akhlak yang wajib dijauhi oleh setiap pencari ilmu itu harus yang nanti akan ada penjelasan tentang hasad. Oleh karena itulah maka disarankan untuk belajar ke beberapa masyayikh dalam satu cabang satu cabang ilmu dari syiah cabang ilmu lain boleh dari syiah yang lain lagi diusahakan dalam masalah fikih tidak belajar kepada e, beberapa masyayikh. kecuali apabila kita sudah memiliki dasar-dasar ulum syariah yang lain sekedar mukorona atau perbandingan E, walaupun dalam masalah fikih maka ini tidak menjadi masalah. Itulah empat bekal ya yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Pertama takwa, kedua ulat dan kontinu. ketiga hifat memelihara dengan berapa cara tuh? Empat. Pertama hafal, kedua menulis, tiga mengajar, keempat diamalkan. Terus yang terakhir yang keempat apa? Mulazam dengan ulama. Nah, sayang di kita nggak ada ulama. Paling mulazamahnya dengan ustaz. Seperti itu. Tapi lumayan daripada tidak. Ya cukup sampai di sini saja dulu. bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka